Ini bab yang ke-33. 32. Baik. Tentang kewajiban takut kepada Allah Azza wa Jalla dan larangan takut kepada selain Allah. Jamaah sekalian, termasuk ibadah hati kita adalah takut kepada Allah. Hanya dengan takut kepada Allah Azza wa Jalla kita sudah bisa mendapatkan catatan amal kebaikan. Oleh karena itu hendaklah kita merasa takut kepada Allah dan memupuk rasa takut itu. Karena kalau itu adalah ibadah, semakin besar rasa takut kita kepada Allah, maka ibadah kita pun semakin agung. Dan Allah Azza wa Jalla menjelaskan kepada kita banyak sekali keutamaan orang yang takut kepada Allah. Di antaranya dalam firman-Nya, dalam surat An-Nazi'at ayat ke-40 Wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa Adapun orang yang takut kepada kedudukan Robnya dan menahan dirinya dari hawa nafsu, maka surgalah tempat kembalinya. Bahkan dia akan diberikan dua surga. Sebagaimana dalam surat Ar-Rahman ayat ke-46. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi siapa yang takut kepada kedudukan Robnya, dia akan mendapatkan dua surga. Dan jemaah sekalian, para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang-orang yang rajin ibadah, yang paling kuat iman dan takwanya, dan jauh dari kemaksiatan. Ternyata mereka sangat takut kepada Allah, walaupun mereka rajin ibadah. Sebagaimana yang Allah kabarkan tentang sifat mereka dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-60. وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا أَتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ dan orang-orang yang telah melakukan amalan sedangkan hati mereka merasa takut. Ketika mendengarkan ayat ini, Aisyah radhiyallahu anha kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, amalan apakah yang mereka lakukan sehingga mereka merasa takut? Apakah karena mereka minum khamar atau mencuri atau berzina?" Karena disebutkan dalam ayat tersebut, orang-orang yang melakukan amalan, lalu hati mereka merasa takut. Ini adalah pujian kepada para sahabat. Maka Aisyah mengatakan, kenapa mereka takut? Kalau begitu amalannya, berarti amalan jelek. Apakah mereka minum khamar, ataupun mencuri, ataupun berzina? Maka Nabi SAW bersabda, La ya bintas siddiq, tidak wahai putrinya As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Walakinnahumul ladzina yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun. Wa hum yakhafuna la yuqbala minhum. Ulaikal ladzina yusari'una fil khairat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan mereka adalah orang-orang yang rajin sholat, rajin puasa, dan rajin bersedekah. Kalau begitu apa yang mereka takutkan? Yang mereka takutkan adalah amalan mereka tidak diterima oleh Allah. Sehingga mereka tidak mendapatkan rahmat dan tidak bisa masuk surga, melainkan dimasukkan ke dalam neraka. Mereka itulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang bersegera di dalam kebaikan. Jadi subhanallah, ini sifat-sifat para sahabat. Mereka jauh dari perbuatan dosa. Mereka dekat dengan ketakwaan Bersamaan dengan itu jemaah sekalian, mereka masih takut kepada Allah Azza wa Jalla. Tentu kita yang lebih pantas untuk takut. Kita yang lebih banyak berbuat dosa, sedikit ibadah, lebih patut untuk takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa kita harus takut kepada Allah? Karena Allah maha kuat, maha perkasa, maha keras azabnya. Dia memiliki azab yang sangat pedih nabi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim. Kabarkan kepada hamba-hambaku bahwasanya aku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Namun azabku adalah azab yang sangat pedih. Jadi jemaah sekalian, mengapa kita harus takut kepada Allah? Karena Allah Maha Mampu untuk menimpakan azabnya kepada kita. Baik di dunia dan yang lebih kita takutkan tentunya azab di akhirat. Makanya selalu kita baca dalam solat kita, Maliki Yaumiddin, Allah yang menguasai hari pembalasan. Artinya Allah mengingatkan kita, Allah betul-betul menguasai hari tersebut, yang maha mampu menimpakan pembalasan kepada kita. Agar kita takut. Dan jemaah sekalian, Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dialah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rasa takut kepada Allah itu selalu berjalan bersama beriringan bersama dengan pengenalan kita kepada Allah. Semakin kita mengenal Allah, mengetahui keagungan dan kebesarannya, mengetahui azabnya yang sangat pedih, maka kita pun akan semakin takut kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mengenal Allah. Oleh karena itu, beliau adalah orang yang paling takut dan paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah sekalian, inilah salah satu ibadah yang harus ada di dalam hati kita. Merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama menjelaskan takut kepada Allah yang merupakan ibadah adalah rasa takut yang disertai dengan ketundukan hati. Penghinaan diri di hadapannya. Demikian pula ketaatan yang mutlak terhadap semua perintahnya. Inilah rasa takut ibadah yang disertai dengan al-khudu wa tadallul wa ta'zim. Ketundukan hati merasa rendah diri di hadapannya dan pengagungan kepadanya serta ketaatan yang mutlak kepadanya. Inilah rasa takut yang merupakan ibadah. Kalau ada dalam hati kita rasa takut disertai dengan pengagungan, ketundukan hati, penghinaan diri di hadapannya dan ketaatan yang mutlak kepadanya, maka itulah rasa takut yang ibadah. Kemudian ulama juga menjelaskan takut kepada selain Allah itu ada tiga macam. Orang yang takut kepada selain Allah ada tiga macam. Yang pertama adalah khauf tabi'i. Takut yang sifatnya tabiat. Takut yang sifatnya tabiat. Takut yang mubah. Ini yang pertama. Orang yang takut kepada selain Allah ada tiga macam. Yang pertama takut yang mubah. Apa itu takut yang mubah? Takut yang sifatnya tabiat. Yaitu al-khawf minal asbab al-hissiyah. Takut terhadap sebab-sebab yang zahir, yang nampak. Sebab-sebab yang menakutkan. Contohnya takut kepada api, takut kepada binatang buas, atau takut kepada orang jahat, ini adalah sifatnya tabiat Makanya Allah mengabarkan kepada kita tentang takutnya Nabi Musa alaihi salam kepada pasukan Firaun. Fakharaja minha khaifa Nabi Musa keluar dari kota itu, lari dari kejaran Firaun dan bala tentaranya dalam keadaan takut dan seraya beliau mengawasi di sekelilingnya. Ini takut yang sifatnya tabiat. Takut kepada bahaya yang jelas, nyata, terlihat. Ini yang pertama. Takut yang sifatnya mubah. Yang kedua, takut yang haram. Takut yang haram. Haram tapi tidak sampai syirik. Namun berdosa. Takut seperti apa itu jamaah sekalian? Yaitu apabila seseorang takut kepada hal-hal yang menakutkan itu tadi, yang sifatnya tabiat, tapi kemudian mengantarkan dia meninggalkan yang wajib atau melakukan yang haram. Jadi, karena takut kepada sesuatu yang zohir, yang jelas bahayanya. Maka ini asalnya adalah tabiat. Tapi kalau kemudian mengantarkan seseorang meninggalkan satu kewajiban atau menjerumuskan dia pada perbuatan yang haram, maka ini adalah takut yang haram. Ya. Bos selalu mengancam. Kalau macam-macam nanti dipecat. Wajarkah kita takut dipecat dari pekerjaan? Ini sifatnya tabiat. Tapi kalau kemudian mengantarkan kita melakukan yang haram atau meninggalkan yang wajib, maka menjadi dosa. Menjadi dosa. Sudah azan berkumandang, kata bos, kita mau rapat. Takut sama bos, takut dipecat, takut gaji diturunkan, maka dia lebih memilih mengikuti perintah bosnya. Ini contoh. Takut kepada sesuatu yang memang menakutkan, yang sifatnya tabiat kita takut, tetapi kemudian mengantarkan kita meninggalkan yang wajib atau melakukan yang haram. Itu baru takut, apalagi sekedar segan, nggak enakan. Subhanallah, nggak enak sama manusia, takut sama manusia, tapi tidak takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi jemaah sekalian, ini takut yang haram. Kemudian yang ketiga, takut yang syirik. Seperti apa bentuknya? Apabila seseorang takut kepada sesembahan selain Allah, seperti takut kepada berhala-berhala, takut kepada patung-patung, atau takut kepada para wali yang sudah wafat dengan keyakinan para wali itu bisa menimpakan bahaya kepadanya atau kepada para nabi yang sudah wafat. Dengan keyakinan nabi tersebut bisa menimpakan bahaya kepadanya. Contohnya keyakinan orang-orang Nasrani kepada Nabi Isa alaihissalam, takut kepada beliau dengan keyakinan bisa menimpakan bahaya. Ya. Jemaah sekalian, ada satu kisah terjadi di Mesir tentang orang yang takut kepada para wali yang sudah wafat. Dengan keyakinan, para wali itu bisa menimpakan bahaya kepadanya. Di satu kompleks pekuburan, seorang yang diyakini sebagai wali di Mesir, namanya Badawi. Dia dipanggil Badawi. Sebagian orang Mesir meyakini dia adalah seorang wali. Maka mereka kemudian berdatangan di kuburannya mereka berdatangan di kuburannya. Untuk apa jemaah sekalian? Bukan sekedar ziarah. Mereka datang mencari berkah atau memohon hajat kepada wali tersebut. Maka ini adalah kesyirikan. Kurang lebih sama dengan apa yang dilakukan oleh sebagian muslim di negeri ini. Mendatangi kuburan para wali bukan sekedar ziarah, tapi ada tujuan lain, ada maksud lain ada perbuatan lain yang mereka lakukan. Bukan semata-mata ziarah. Karena kalau ziarah itu dua saja jamaah sekalian yang kita lakukan ketika berziarah, yang dianjurkan, yang disyariatkan. Satu, ingat mati. Yang kedua, mendoakan penghuni kubur. Bukan berdoa kepadanya. Dia yang perlu didoakan. Itulah ziarah yang sunnah. Nah jemaah sekalian, di depan kubur Badawi ini, ada anak kecil mengemis. Lalu kebetulan lewat di depan kuburan itu seorang penuntut ilmu. Lewat dengan taksi. Ketika melihat ada anak mengemis, dia berikan sedekah. Lalu anak itu berkata, "Demi Badawi, kamu harus tambah. Masa cuma sedikit?" Ya. jemaah sekalian, apa yang dia lakukan? Dia minta kembali sedekahnya. Sini kembalikan. Dipikir mau tambah lagi. Malah dia katakan, saya enggak jadi bersedekah. Karena kamu bersumpah dengan nama selain Allah. Ini hukuman. Karena bersumpah dengan nama selain Allah adalah syirik. Apa yang terjadi jemaah sekalian? Supir taksi ketakutan. Ya. Kenapa dia takut? Kamu lancang sama Badawi. Dia bersumpah dengan menyebut nama Badawi. Apa kamu nggak takut? Ya. Jadi kebiasaan mereka kalau mau menakuti orang bersumpah dengan menyebut nama Badawi karena mereka memang takut. Maka kata supir ini bahaya perjalanan kita ini. Kita bisa ditimpakan musibah oleh Badawi. Akhirnya mereka berjalan, lanjutkan perjalanan. Sepanjang perjalanan, supir ini dalam keadaan takut takut jangan-jangan ditimpa musibah di dalam perjalanannya. Ternyata jemaah sekalian, alhamdulillah sampai di tempat tujuan selamat. Maka penuntut ilmu mengatakan kepada supirnya, "Mana? Katanya ada musibah. Katanya Badawi marah dan bisa ditimpakan musibah." Apa jawab supirnya? Sebenarnya Badawi itu pemaaf dia. Ya. Jadi jemaah sekalian, ini contoh. Contoh takut yang syirik. Maka takut seperti ini sepatutnya hanya diberikan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita takut disertai dengan pengagungan dan ketundukan kepada Allah. Kita takut karena Allah Maha Mampu menimpakan azab kepada kita. Kalau kita yakin makhluk bisa menimpakan azab kepada kita, lalu kita takut kepadanya, maka itu adalah takut yang syirik. Baik, inilah jemaah sekalian, tiga jenis takut kepada selain Allah. Jadi semuanya ada empat. Pertama takut kepada Allah. Yang kedua takut yang mubah. Takut yang sifatnya tabiat. Yang ketiga takut yang haram. Yaitu apabila takut kita yang sifatnya tabiat itu mengantarkan kepada perbuatan yang haram. Atau meninggalkan satu kewajiban. Yang keempat takut yang syirik. Baik. Jemaah sekalian, kita masuk dalam pembahasan ayat-ayat di dalam bab ini. Penulis rahimahullah taala menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala. Innama zalikumus syaitanu yukhawifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sesungguhnya itu hanyalah setan yang menakut-nakuti wali-walinya, yang menakut-nakuti wali-walinya maka janganlah kalian takut kepada mereka dan takutlah kepadaku kalau kalian benar-benar beriman. Surat Ali Imran ayat 175. Jemaah sekalian, tentang ayat ini para ulama menyebutkan dua makna, dua kemungkinan maknanya. Makna yang pertama adalah Syaitan menakut-nakuti kalian, wahai orang-orang yang beriman, dengan wali-walinya. Siapa wali-wali setan? Orang-orang kafir. Orang-orang munafik. Setan menakut-nakuti kita dengan wali-walinya. Maksudnya dia pergunakan wali-walinya untuk menakut-nakuti kita. Bahwa mereka kuat, bahwa mereka sudah menyusun rencana-rencana yang rapi untuk me, apa namanya menghancurkan kita jadi kita dibuat takut kepada wali-wali setan tersebut. Kemudian kita menjadi lemah. Sehingga kita takut melawan orang-orang kafir tersebut. Kita takut berjihad. Kita takut berjihad. Jadi jemaah sekalian, jangan takut-takuti kaum muslimin. Dengan syiah, dengan komunisme, dengan orang-orang kafir apapun. Tetapi bangkitkan keberanian Ingatkan bahwa orang-orang kafir itu betul, mereka sudah susun rencana dan itu bukan hal baru. Itu bukan hal baru, itu sudah sifat mereka, bukan baru sekarang. Mereka terus menyusun rencana dan berusaha untuk menghancurkan kaum muslimin. Bukankah Allah sudah ingatkan kita? wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka tidak akan pernah berhenti untuk memerangi kalian. Sampai kapan? Sampai mereka berhasil memurtadkan kalian semampu mereka. Walan tardo angkal Yahudi walan Nasara hatta tattabi'a amillatahum. Dan tidak akan pernah ridho kepadamu orang-orang Yahudi dan Nasrani sampai kamu mengikuti agama mereka. Jadi ini bukan hal yang patut kita kaget mendengarkannya. Ini sudah harus kita pahami itu sudah sifat orang-orang kafir. Ketika mereka lemah, mereka menyusun kekuatan, mereka buat rencana, melakukan berbagai macam tipu daya dan propaganda. Kalau mereka sudah kuat, mereka akan berusaha memerangi kita. Jadi, bangkitkan keberanian kaum muslimin dan persiapkan diri. Bagaimana mempersiapkan diri jamaah sekalian? Betul persiapan fisik itu penting. Tetapi ada yang lebih penting daripada itu, mempersiapkan iman dan takwa. Itulah yang lebih penting. Karena kita berjihad itu yang kita andalkan bukan kekuatan kita. Bukan banyaknya jumlah pasukan kita. Bukan hebatnya senjata kita. Bukan jemaah sekalian. Yang kita andalkan adalah pertolongan Allah. Dan Allah hanya menolong orang-orang yang bertakwa. Makanya Allah ingatkan kepada kita jemaah sekalian. Wa in tasbiru wa tattaku la yadurrukum kaiduhum syai'a. Kalau kamu sabar dan bertakwa, maka tipu daya mereka, makar mereka, rencana-rencana buruk mereka tidak akan membahayakanmu. Itu yang harus kita lakukan. Sabar dan takwa. Sabar dalam menjalankan perintah Allah, sabar dalam menjauhi larangannya, sabar dalam menghadapi hal-hal yang menyulitkan dalam hidup kita. Dan bertakwa kepada Allah, itulah senjata orang-orang yang beriman. Dalam menghadapi tipu daya, makar-makar dan rencana-rencana jahat orang kafir. Ya. Jadi itu sudah sifat orang-orang kafir. Nggak perlu kita heran. Mereka akan selalu memusuhi kaum muslimin. Kok ada orang-orang yang seakan-akan menganggap remeh masalah ini. Bahkan dia mengatakan tidak ada. Tidak ada lagi rencana PKI akan bangkit kembali. Itu sudah sifat mereka. Itu sudah sifat orang-orang kafir, mau dia PKI atau apapun. Mereka akan memusuhi Islam dan menunggu-nunggu kapan bisa memerangi kaum muslimin. Dan jemaah sekalian, fakta, sejarah, dan data itu semua terbukti. Kapan mereka kuat, mereka akan menghancurkan kaum muslimin. Jadi, ini yang pertama jemaah sekalian. Setan menggunakan wali-walinya untuk menakut-nakuti kita. Agar kita lemah agar kita takut berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama. Makna yang kedua kata para ulama, yang dia takut-takuti adalah wali-walinya sendiri. Artinya, siapa yang takut kepada setan, lalu kemudian dia tidak menjalankan perintah Allah, atau tidak menjauhi larangannya, larangan Allah, maka dia adalah walinya setan. Dia adalah wali-walinya setan. Iya. Jadi jemaah sekalian, ini dua penafsiran, dua-duanya tercelah dan dua-duanya memungkinkan atau masuk di dalam makna ayat ini. Makna yang kedua, yang takut kepada setan atau takut kepada selain Allah sehingga menjadi lemah di dalam mengamalkan ketaatan, maka dia adalah wali-wali. Jadi seharusnya yang kita takutkan hanya Allah Azza wa Jalla, oleh karena itu, kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Iya. Ini jemaah sekalian, dua makna penafsiran ayat ini. Kemudian Allah menegaskan kepada kita, "Fala takhafuhum." Jangan kamu takut kepada mereka. "Wa khafuni" dan takutlah kepadaku. "In kuntum mu'minin." Kalau kalian benar-benar beriman. Maka ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa takut kepada Allah adalah ibadah. Kenapa? Karena Allah yang perintahkan kita untuk takut kepadanya. Berarti takut kepada Allah adalah ibadah. Bahkan Allah menegaskan, kalau kalian benar-benar beriman, takutlah hanya kepadaku. Allah melarang kita takut kepada mereka. Takut kepada setan dan wali-walinya tersebut. Jadi jangan takut, hilangkan rasa takut kita kepada mereka. Takutlah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita, takut kepada Allah merupakan ibadah yang sangat agung. Sebaliknya, takut kepada selain Allah adalah perbuatan yang tercelah dan bisa sampai termasuk kesyirikan sebagaimana yang telah kita jelaskan tadi. Iya. Yaitu rasa takut yang mengantarkan seseorang melakukan yang haram atau meninggalkan yang wajib, maka itu adalah takut yang haram. Bahkan bisa jadi karena itu juga menjadi takut yang syirik. Contohnya jemaah sekalian, takut kepada jin. Boleh nggak takut kepada jin? Takut kepada jin yang jahat itu sama saja takut kepada manusia yang jahat. Artinya itu asalnya merupakan tabiat. Artinya mubah. Namun tidak sedikit orang yang takut kepada jin lalu mengantarkan dia melakukan kesyirikan. Contohnya apa? Minta perlindungan kepada jin. Sebagaimana sudah kita bahas dalam surat Al-Jin diceritakan tentang orang-orang musyrik dahulu. Wa annahu kana rijalu minal jinni ya'udzuuna birijali minal jinni fazaduhum rahaqa. Dulu sebagian orang-orang musyrik itu minta perlindungan kepada para jin maka para jin itu hanya menambah kelemahan mereka. Jadi ayat ini dalam konteks penjelasan tentang kesyirikan mereka. Jadi kalau kita lewat di tempat angker, di situ ada jin, suka bikin penampakan. Wajar nggak kalau kita takut? <laughs> Memang menakutkan jamaah sekalian, ya. Wajar itu. Ya. Lihat tiba-tiba ada genderuwo, siapa nggak takut? Ya. Tapi kalau kita minta perlindungan, permisi tolong jangan diganggu. Itu adalah syirik. Mbah, permisi, tolong lindungi saya, jangan diganggu. Itu adalah syirik. Minta perlindungan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, Kul a'udhu birabbil falak. Kul a'udhu birabbin nas. Minta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi, takut kepada jin, sama saja dengan takut kepada orang yang jahat, sifatnya mubah, tapi kalau mengantarkan kita tunduk kepadanya, maka itu adalah kesyirikan. Iya. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran lain yang bisa kita petik dari ayat ini adalah peringatan kepada kita dari makar setan. Setan itu punya makar. Di antara makarnya adalah at-takhwif, menakut-nakuti. Menakut-nakuti kita. Takut terbunuh, takut mati, takut disiksa, takut kekurangan rezeki, takut dipecat, dan lain-lain. Maka ini termasuk tipu daya setan. Untuk membuat kita meninggalkan kewajiban atau menjerumuskan kita dalam perbuatan yang haram. Jadi hati-hatilah. Dan Allah ingatkan kita sebagaimana makna yang kedua di dalam ayat ini. Kalau kita takut kepada setan, maka kita naudzubillah termasuk wali-walinya setan. Yang sebenarnya jemaah sekalian, makar setan itu lemah. Inna kaidah syaitan kana dha'ifa. Kata Allah, sesungguhnya makar setan itu lemah. Kemudian jemaah sekalian, para ulama juga mengingatkan, takut kepada Allah bisa saja menjadi tercelah. Kapan itu? Ketika seseorang takut kepada Allah, lalu dia malah putus asa dari rahmat Allah. Saking takutnya kepada Allah, sampai dia berputus asa dari rahmat Allah. Maka ketika dia terjerumus dalam dosa, dia pun gak mau tobat. Buat apa tobat? Allah gak akan merahmati saya. Putus asa dia dari rahmat Allah. Oleh karena itu jemaah sekalian, takut itu harus disertai dengan harapan. Allah maha keras azabnya, harus kita takut. Tapi Allah juga maha pengampun, maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi jangan sampai kita putus harapan terhadap rahmat Allah Azza wa Jalla. Takut yang terpuji itu adalah apabila mengantarkan kita untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Inilah hakikat takut kepada Allah. Inilah takut yang terpuji. Bukan menjauh dari Allah, haruslah mendekat. Nggak sama dengan kita takut kepada binatang buas. Kita lari sejauh-jauhnya kalau takut kepada binatang buas. Tapi jemaah sekalian, takut kepada Allah harus dengan cara mendekatinya. Barang siapa yang lari dari Allah, maka Allah tambah murka kepadanya. Jadi, takut yang Allah inginkan adalah yang memberikan dorongan kepada kita untuk taat kepadanya dan menjauhi perbuatan maksiat. Jemaah sekalian, mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Barangkali sebelum kita tutup ada pertanyaan, saya persilakan. Apakah kita boleh memenuhi undangan pernikahan anak sepupu yang murtad? Jemaah sekalian, Orang yang murtad itu harusnya kita dakwahi. Harusnya kita dakwahi. Dan sudah kita maklumi di antara metode dakwah adalah melakukan pendekatan. Buat dia senang. Buat dia senang kepada kita. Jadi kalau ada saudara kita yang murtad naudzubillah, jangan kita biarkan. Dakwahi dia aja kembali dia masuk Islam sebelum mati. Karena kalau kematian datang dalam keadaan dia murtad, kita tidak lagi bisa mendoakan kebaikan untuknya. Tidak ada harapan untuknya. Dosanya tidak akan diampuni. Kalau sampai dia mati dalam keadaan murtad. Jadi kita dakwahi dan lakukan pendekatan. Dan pada asalnya memenuhi undangan memenuhi undangan orang kafir pada asalnya mubah kecuali mengandung keharaman di dalam undangan tersebut. Ya. Jangankan orang kafir. Orang muslim sekalipun kalau mengundang kita dan di dalam undangan itu ada keharaman, kita nggak boleh datang. Ya, seperti ada khamar yang dihidangkan atau ada kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya. Dan sudah dimaklumi, kalau orang kafir bikin acara, mesti ada kemaksiatan. Kalau sekedar kemaksiatan, mending. Kalau pendetanya hadir, kemudian menikah dia yang menikahkan, kemudian dia doakan, itu lebih parah lagi. Mengandung kesyirikan. Karena dia berdoa kepada selain Allah Azza wa Jalla. Jadi walaupun pada asalnya ini hal yang mubah, tidak patut kita datang. Ya. Tetapi kalau seandainya kita datang setelah acara, selesai acara karena sudah tidak ada kemaksiatan, maka boleh. Kalau seandainya dia masih bisa kita tarik masuk Islam. Tapi bisa juga orang yang murtad itu kita kasih hukuman supaya dia masuk Islam. Bagaimana bentuk hukumannya? Diboikot. Diboikot. Iya. Kalau dihukum dengan cara diboikot, ya nggak boleh datang kalau begitu. Maksudnya supaya dia sadar. Apalagi kalau yang tidak datang orang tuanya sendiri. Agar dia sadar. Ya. Tapi kalau kelihatannya dia nggak sadar, malah makin menjauh, malah makin benci kepada agama Islam, karena orang Islam bersikap seperti itu, maka metode itu kurang tepat lagi. Jadi, ada dua kemungkinan metode metode diboykot sama sekali, nggak disapa, nggak diapa-apain, atau sebaliknya pendekatan. Kalau metode boykot ini tidak berhasil, atau perkiraannya hanya akan membuat dia semakin jauh, maka lakukan metode pendekatan. Iya. Tetapi jangan datang di tempat kemaksiatannya. Datanglah setelah acaranya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketakutan Allah itu apakah ada levelnya? Seperti kita takut akan azabnya, kemudian kita takut nggak mendapatkan rahmat dan mendapatkan kecintaan atau itu satu paket, satu keseluruhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takut kepada semuanya. Namun inti semuanya adalah takut kepada azab. Orang yang tidak dirahmati itu bagian dari azab. Jadi sama saja. Ya. Hanya tingkatannya adalah pada masing-masing orang. Pada masing-masing orang. Ya. Kenapa? Karena perbedaan masing-masing orang di dalam mengenal Allah. Makanya Allah mengatakan innama yakshallaha min ibadihil ulama. Hanyalah yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah al ulama. Apa maksud al ulama di sini? kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ay al ulama ubillah maksudnya orang-orang yang berilmu tentang Allah jadi yang bertingkat-tingkat adalah manusianya tentu rasa takut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat kepada Allah berbeda dengan rasa takut kita mereka lebih takut mereka lebih takut buktinya apa buktinya bisa kita lihat di amalan kita mereka lebih hebat amalannya, lebih takut berbuat dosa, sedangkan kita amalannya sedikit dan banyak dosa. Jadi itu yang bertingkat-tingkat. Tapi kepada Allahnya sama saja. Wallahu alam. Ya. Ustaz, uh, di setiap akhir sholat ada yang sebagian berkata astagfirullah, ada mengucapkan alhamdulillah. Nah untuk yang astagfirullah, apakah ini dalilnya? takut kepada Allah, takut tidak diterima sholatnya, maka lebih baik kita mengucapkan astagfirullah. Yang sunnah astagfirullah. Yang disunahkan Nabi SAW sehabis sholat mengucapkan istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Iya. Adapun mengucapkan alhamdulillah saya belum tahu dalilnya. Iya. Yang sunnah adalah istighfar. Kenapa istighfar jamaah sekalian? Apa hikmahnya? Kata para ulama, karena solat kita banyak kekurangan. Jadi setelah kita solat, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Persis seperti pembahasan kita. Takut ibadah kita tidak diterima. Kenapa kenapa takut? Karena kita sadar banyak kekurangan. Maka kita mohon ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Iya, wallahu alam. Hmm. Silakan akhir. Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum uh, Untuk yang rasa takut ini Apakah yang dimaksud rasa takut itu uh, Seperti tadi yang Ustaz bilang Yang takut kepada Allah itu hanya ulama Berarti rasa takut itu uh, Apa ya Seperti ketakwaan Orang Ulama maksudnya Dia takut untuk berbuat maksiat Sehingga tidak berbuat maksiat atau apakah rasa takut itu orang berbuat maksiat kemudian dia setelah itu sadar dan merasa takut gitu Ustaz. Dan tadi Ustaz bilang rasa takut itu adalah ibadah. Apakah rasa takut itu berpahala? Terima kasih. Ya. Jemaah sekalian, tadi sudah kita sebutkan penafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu anhu terhadap ayat innamayakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanyalah yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah al-ulama. Kata beliau, makna al-ulama di situ adalah al-ulama ubillah. Orang-orang yang berilmu tentang Allah. Orang-orang yang berilmu tentang Allah. Ya. Jadi setiap orang yang berilmu tentang Allah, mengenal Allah, dia memiliki rasa takut kepada Allah. Oleh karena itu, rasa takut kita tergantung pengenalan kita kepada Allah makin dalam pengenalan kita kepada Allah, maka akan semakin kuat rasa takut kita kepada Allah. Disinilah pentingnya menuntut ilmu, ilmu tentang Allah, tentang keagungan dan kebesarannya, tentang nama-nama dan sifat-sifatnya, tentang kekuatan dan keperkasaannya. Makin kita pelajari ini, maka semakin kuat rasa takut kita kepada Allah Azza wa Jalla. Betul sekali, karena takut kepada Allah itu adalah ibadah, siapa yang takut kepada Allah dia dapat pahala. Dan pahalanya kalau begitu mudah sekali dia dapatkan. Dia nggak harus berwudu, dia nggak harus mandi wajib. Cukup ada rasa takut di dalam hatinya kepada Allah, dia sudah dapat pahala. Tercatat terus. Sepanjang ada rasa takut itu kepada Allah di dadanya, tercatat terus dapat pahala. Sama dengan cinta. Jadi ini termasuk rahmat Allah kepada kita. Beribadah dengan cara yang mudah, yaitu dengan ibadah hati. Dengan ibadah hati. Makanya ibadah kita ada ibadah hati, ada juga ibadah fisik, ada juga ibadah lisan. Dan yang paling mudah adalah ibadah hati, padahal itulah yang paling besar pahalanya. ya Jamaah sekalian, waktu kita sudah habis. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.